الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد في لقائنا بالامس بدات الحديث عن الحديث القدسي حديث ابي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وعرفنا ان أنه حديث عظيم كبير الفائدة عظيم النفع وأن فيه فقر العباد إلى الله عز وجل وعظيم احتياجهم إليه سبحانه وأن الله غني عنهم وعن طاعاتهم وعباداتهم إلى غير ذلك من المضامين العظيمة التي دل عليها هذا الحديث العظيم وعرفنا أن الله عز وجل بدأ تلك النداءات العظيمة وهي عشر نداءات في هذا الحديث العظيم بتحريم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما ونهيه لهم سبحانه وتعالى عن الظلم قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والذي أحب أن أضيفه في هذه النقطة وحول هذا الموضوع أن الظلم ثلاثة أنواع أن الظلم الذي يقع من العباد ثلاثة أنواع وهذه الأنواع الثلاثة جاءت مجتمعة في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة ديوان لا يغفره الله وديوان لا يتركه الله وديوان لا يعبأ الله به أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك وأما الديوان الذي أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض أي حتى يقتص للمظلوم من ظالمه ويوم القيامة هو يوم القصاص والديوان الذي لا يعبأ الله به ما دون ذلك من الذنوب وهذا يفيد أن الواجب على العبد أن يحذر من الظلم بأنواعه سواء الظلم الذي هو الشرك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم أو ظلم العباد وهو خطير للغاية لأن العبد إذا لقي الله يوم القيامة ظالما للعباد يقتص منه العباد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما أيضا قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثمة دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ له من لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والواجب على المسلم أن يحذر من الظلم بأنواعه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul Allah dan utusannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kemarin Syekh telah menjelaskan tentang hadis qudsi yang sangat agung yaitu hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan dalam penjelasan Syekh kita mengetahui bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya dijelaskan dalam hadis ini betapa butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para hamba fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh kepada pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Tuhan mereka, Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbun yang maha kaya, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang sama sekali tidak butuh dengan para hamba yang telah Ia ciptakan. Tuhan yang tidak butuh dengan ketaatan para hamba meskipun para hamba selalu melaksanakan ketaatan maka tidak akan berikan faedah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kefaedah tersebut kembali kepada para hamba. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya dalam hadis tersebut Allah memberi seruan, sekitar ada 10 seruan menyuruh kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku ya ibadi dan dalam hadis ini Syekh menjelaskan bahwasanya seruan yang pertama yang Allah serukan kepada para hambanya yaitu tentang pengharaman kezaliman. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Ya artinya wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi, janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Syekh mengat, Syekh ingin menambahkan dalam pembahasan masalah kezaliman ya. Syekh ingin mengingatkan bahwasanya kezaliman itu yang timbul de, de, de, de, dari para hamba ada tiga jenis. Kezaliman yang timbul dari para hamba ada tiga jenis sebagaimana terkumpul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya dawainu zulm, catatan tentang kezaliman itu ada salah, ada tiga. Pada hari kiamat, catatan tentang kezaliman itu ada tiga. Yang pertama adalah diwan ladzila yaghfirullah. Catatan catatan tentang kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diwan alladzila yatrukullah, yaitu diwan catatan tentang kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah catatan alladzila ya'ba'uhullah, yaitu kecatatan tentang kezaliman yang tidak yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, catatan kezaliman-kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan kesyirikan. Syirikan merupakan eh, kezaliman yang sangat besar yang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan kezaliman yang kedua ya, yang dilakukan oleh para hamba yaitu yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah pasti akan e, mengkisos kezaliman tersebut, yaitu kezaliman antara para hamba. Seorang hamba mendolimi hamba yang lain, seorang manusia mendolimi manusia yang lain. Kezaliman seperti ini, ya, pasti tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi akan dilaksanakan kisos oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dilaksanakan kisos pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kezaliman ini menyangkut tentang kezaliman terhadap hamba yang lain. Adapun catatan kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman yang tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kezaliman selain ini, selain dua perkara ini yaitu maksiat-maksiat yang lain, selain syirik dan selain kezaliman terhadap uh, manusia yang lain. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengetahui tiga jenis kezaliman ini, maka kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam apapun bentuk kezaliman, apalagi sampai berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kezaliman terhadap manusia yang lain, jangan sampai kita sedikit pun menzalimi orang yang orang lain. Karena kezaliman yang akan kita lakukan terhadap orang lain di akhirat kelak akan dikisus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari tersebut kita sangat butuh dengan e, kebaikan, kita sangat butuh dengan pahala. Bagaimana tatkala kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kita memiliki kezaliman yang sangat banyak terhadap uh, manusia yang lain. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan la ta'udanna eh, la ta'udanna eh, al-hukuk yaumal qiyamah bahwasanya hak-hak yang di dunia ini uh, di, direbut oleh manusia yang lain maka hari kiamat akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di dunia bisa bisa saja kita mengambil hak orang lain tetapi ingat di akhirat kelak hak tersebut akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak-hak yang hilang di dunia ini. Meskipun hilang di dunia ini, tapi di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan uh, peringatan yang sangat tegas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi, falyatahalalhu minha." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min akhihi faturihat alaihi. Rasulullah ingatkan barang siapa yang memiliki kezaliman apapun yang dia lakukan terhadap saudaranya, maka hendaknya di dunia ini segera dia minta dihalalkan, minta maaf, minta di apa namanya? dihalalkan oleh saudaranya agar saudaranya meridai apa yang telah dia lakukan. Jangan sampai saudaranya tersebut tidak ridho dan tidak menghalalkannya. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak tidak ada dinar, tidak ada namanya duit tidak akan bermanfaat, dirham tidak akan bermanfaat. Ya yang akan diambil kalau kita membuat berbuat zalim kepada saudara kita, apa yang akan diambil? Kebaikan kita akan diambil. Kebaikan kita akan diambil dan diberikan kepada saudara kita yang telah kita zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat. Kalau ternyata seorang yang menzalimi tadi tidak memiliki hasanat sama sekali, tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka ukhira min sayyiati akhihi. Maka orang yang dia zalimi tadi akan diambil kejelekan-kejelekannya dan dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian akhirnya Menjawabkan dia akan terjerumus dalam api neraka. Ini semua mengingatkan kita bahwasanya betapa besar bahaya kezaliman. Karena perkaranya bukan di dunia, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengkikos, mengkisos kezaliman apapun. Dan ingatlah bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz zulm dzulumatun yaumal qiyamah." Bahwasanya kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertubi-tubi, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. والكلام عن الظلم لا بد منه حتى ينتبه المسلم ويحذر من أن يقع في ظلم الناس أو ظلم نفسه أو في شيء من أنواع الظلم ولعل الله عز وجل يسر لنا تخصيص حلقة آه، نستوفي فيها الكلام على جوانب هذا الموضوع فنسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وهذا مما يؤكد أن الواجب على المسلم في كل مرة يخرج من بيته أن يكون حذر أن يكون على حذر من الوقوع في الظلم والجهل على الناس إيقاع الضرر بهم على حذر من ذلك ويدعو الله عز وجل في كل مرة يخرج من بيته أن يعيده من الوقوع في شيء من ذلك سواء منه تجاه الآخرين أو أيضا من الآخرين تجاهه Pembicaraan tentang e, kezaliman ini pembicaraan yang harus kita bahas. Kenapa? Agar setiap muslim benar-benar berhati-hati agar tidak terjerumus dalam kezaliman dan agar dia tidak menzalimi orang lain. Dan Syekh mengatakan insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mengkhususkan sebuah halakah ini pertemuan kita insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mengkhususkan pembicaraan tentang masalah kezaliman karena perlu pembahasan yang lebih lebih e, detail lagi dan lebih dalam agar kita semakin berhati-hati dan tidak menzalimi orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setiap beliau keluar dari rumah beliau beliau selalu berdoa dengan doa yang sangat agung kata beliau Allahumma inni a'udzubika an adil an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Yang artinya tatkala Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau berdoa ya Allah aku berlindung kepada engkau dari jangan sampai aku tersesat atau aku disesatkan au azil au uzal atau saya tergelincir atau aku digelincirkan oleh orang lain au azlim au uzlam. Ya Allah, aku berlindung agar aku tidak menzalimi orang lain atau aku dizalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, ya Allah, aku berlindung agar aku tidak berbuat kejahilan dan tidak dibodoh-bodohi oleh orang lain. Hadis ini bayangkan doa yang senantiasa dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap keluar rumah. Ini menunjukkan menguatkan perkara tentang bahayanya kezaliman agar seorang senantiasa berhati-hati daripada kezaliman. Sampai-sampai Nabi SAW Alaihi Wasallam setiap keluar dari rumahnya berdoa agar tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi oleh orang lain, ya, dan tidak berbuat kejahilan, menjahili orang lain dan tidak dijahili oleh orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati dari perbuatan kezaliman dan kita senantiasa baca doa ini agar kita tidak menzalimi orang lain ataupun kita tidak dizalimi oleh orang lain. نواصل الكلام في في معاني هذا الحديث وقد مر الكلام على اكثر جمل هذا الحديث ووصلنا الى قوله سبحانه وتعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا فهاتان الجملتان فيهما بيان كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال غناه جل وعلا عن خلقه وان العباد من اولهم الى اخرهم جنهم وانسهم لو كانوا جميعا اتقياء برره مؤمنين صالحين فان ذلك لا يزيد ملك الله سبحانه وتعالى شيئا ولو كانوا ايضا جميعا من اولهم الى اخرهم انسهم وجنهم فجره كفره الشرار فان ذلك لا ينقص ملك الله سبحانه وتعالى شيئا فلو كانوا كلهم اتقياء على مثل اتقى قلب رجل لا يزيد ذلك ملك الله سبحانه وتعالى شيئا ولو كانوا فجره على آه، أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا وهذا يدل على أن الله عز وجل غني غني عن العباد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فهو سبحانه وتعالى غني عن العباد فطاعتهم لا تزيد ملكه شيئا ومعصيتهم لا تنقص ملكه شيئا فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه والعاصي هو الذي يتضرر من معصيته ومن ضل فإنما يضل عليها أما الله سبحانه وتعالى فإنه غني عن العباد وعن طاعاتهم وعن صلاتهم وعن صيامهم وعن حجهم وعن صدقاتهم وعن برهم غني عن ذلك كله ولا تضره أيضا معاصي العصاة من فجور وفسوق وقتل وإجرام وغير ذلك هذا كله لا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا فالله عز وجل غني عن العباد والعباد فقراء إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين ولهذا جاء في دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت فالعبد ليس له غنى عن ربه فهو فقير إلى ربه من كل وجه وأما الرب الغني الحميد فهو غني عن عباده من كل وجه سبحانه وتعالى وهذا مما يجعل العبد يحرص على الصلاح وعلى الاستقامة وعلى الهدايه وعلى اعمال البر والطاعات وتجنب المعاصي لان هذه تزيده خيرا وفلاحا واجرا وثوابا وسلامه من عقاب الله سبحانه وتعالى وسخطه واما الله عز وجل فان هذه الاعمال الطاعات لا تنفعه وكذلك المعاصي لا تضره فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang uh, hadis ini ya. Alhamdulillah kemarin telah kita jelaskan atau telah Syekh jelaskan uh, sebagian besar dari lafal-lafal hadis ini. Dan kita telah sampai pada lafal yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fil mulki ma zada dzalika fi mulki syai'a Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai hamba-hambaku kalau seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian baik dari golongan manusia maupun golongan jin seluruhnya hatinya semua berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian maka hal itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qal qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a kalau wahai para hambaku seandainya orang yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian baik dari golongan manusia maupun golongan jin seluruhnya hati mereka rusak sebagaimana orang yang paling rusak di antara kalian sungguhnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Ini dua kalimat ini dua kalimat yang sangat agung yang menunjukkan akan bagaimana sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha kaya, sama sekali tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Bukankah Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluknya? Allah sama sekali tidak butuh dengan makhluk, justru makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jelaskan dalam hadis ini, kalau seandainya seluruh hamba seluruhnya bertakwa, seluruhnya orang-orang soleh, ya seluruhnya para nabi misalnya, seluruhnya ber, paling bertakwa seluruhnya, maka hal tersebut sama sekali tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Sama sekali tidak butuh dengan ketaatan mereka, sama sekali tidak butuh dengan keimanan mereka. Sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia dari yang pertama sampai yang akhir ya, Demikian juga dari golongan manusia maupun dari golongan jin, seluruhnya rusak. Seluruhnya apa namanya orang-orang fajir, seluruhnya pezina, seluruhnya pembunuh. Seluruhnya orang-orang tukang maksiat, maka sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala huwal waniyul hamid. Dialah adalah maha kaya dan maha terpuji. Oleh karena itu, hadis ini benar-benar menambah keyakinan kita dan menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan tidak butuh kepada hamba-hambanya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Justru merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah zat yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalianlah yang fakir yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah al ghaniyul hamid. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka Dia adalah Maha Kaya dan Maha terpuji. Sangat tidak butuh dengan ketaatan kalian. Maka ingatlah jika kita melakukan ketaatan kepada Allah, jika kita melakukan ibadah, haji, sholat, sodako, dan yang lainnya, sama sekali tidak akan menambah kekayaan Allah. Justru semuanya itu akan kembali manfaatnya kepada kita yang melakukan ketaatan tersebut. Kembali kepada para hamba yang melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi." Barang siapa Faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat hidayah, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Barang siapa yang sesat itu kembali juga pada dirinya sendiri. Demikian juga orang jangan sampai terbetik dalam pikiran kita kalau semua orang di atas muka bumi ini melakukan kemaksiatan, semuanya tukang bunuh orang, semuanya tukang zina, suka semuanya tukang perampok, semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbetik dalam pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudaratan sama sekali tidak. Allah sama sekali tidak tidak terpengaruh dengan kemaksiatan mereka. Allah sama sekali tidak dimudaratkan dengan kemaksiatan mereka karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Semua kerusakan yang dilakukan oleh para hamba, kemaksiatan, kefujuran, pembunuhan, semuanya mudaratnya akan kembali kepada mereka. Ya. Oleh karena itu, para pendengar radio raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat-ingat bahwasanya para hamba itu apa? Para hamba itu fuqara ila Allah mingkuli kulli wajhin. Bahwasanya para hamba itu seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi. Dalam segala hal kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbetik dalam benak kita bahwasanya suatu saat kita tidak butuh kepada Allah. Setiap saat kita itu butuh kepada Allah. Setiap hal kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam satu dalam satu doa Rasulullah SAW berdoa, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Allah Rasulullah SAW berdoa e, dalam doanya dia mengatakan, ya Allah rahmatmu aku butuhkan ya Allah. Aku mengharapkan rahmat Engkau ya Allah. Maka janganlah Engkau membiarkan aku bertawakal kepada diriku sendiri, meskipun hanya sesaat. Jangan sampai Engkau membuatkan aku bersandar kepada diriku, menjadikan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sesaat. Sesaat. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita para hamba butuh kepada Allah setiap saat dan setiap setiap hal. Adapun Allah Subhanahu wa taala ghaniyun anil ibad min kulli wajah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh kepada para hamba dalam segala sisi. Allah sama sekali tidak butuh. Sekecil apapun Allah tidak butuh kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta, Dia yang telah menciptakan kita. Tidak butuh kepada makhluk dan tidak butuh kepada para hamba. Ini semua mendorong kita agar senantiasa semangat untuk berbuat ketaatan. Karena kalau kita semakin taat kepada Allah, semuanya faedahnya kembali kepada kita. Dan sebaliknya, mengingatkan kita agar senantiasa berhati-hati daripada kemaksiatan. Kalau kita berbuat kemaksiatan, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka mudaratnya semuanya akan kembali kepada kita juga. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة إذا غمس في البحر لا ينقص من البحر شيئا والماء الذي يعلق في الإبرة إذا غمست في البحر لا يعتبر شيئا لا في الوزن ولا في رأي العين وهذا يدل على كمال غنى الله عز وجل وافتقار عباده اليه وان الجن والانس والاولين والاخرين لو اجتمعوا جميعا وسال كل ما يريد واعطى الله عز وجل واعطى الله عز وجل كلا حاجته ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا وهذا فيه ان عطاء الله سبحانه وتعالى كلام قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عند غير مسلم إنما عطاؤه كلام ومنعه كلام يعني إذا أراد أن يعطي شيئا قال كن فيكون وإذا أراد أن يمنع شيئا قال كن فعطاؤه كلام ومنعه سبحانه وتعالى كلام وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيضها شيء ولا ينقصها شيء سبحانه وتعالى ومن دلائل هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الأولون والآخرون من الإنس والجن في صعيد واحد يعني في أرض واحدة وسألوا الله عز وجل في لحظة واحدة هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات لو اجتمع الأولون والآخرون في مكان واحد وتكلموا في لحظة واحدة في دقيقة واحدة وكل منهم تكلم بلغته وكل يعني ذكر حاجته هذا يتكلم بلغته العربية وهذا يتكلم باللغة الإنجليزية وهذا يتكلم بلغته الفرنسية وهذا يتكلم بلغته الأندلسية وهذا بلغته الهندية إلى آخره لو تكلموا جميعا في لحظة واحدة كل يتكلم بلغته واللغات في العالم بالمئات وربما بالآلاف وكل منهم أيضا يذكر حاجة مختلفة عن حاجة الآخر وفي لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت ولا لغة بلغة ولا حاجة بحاجة ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول, قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير لما نزلت هذه الآية في قصة المجادلة قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ومعنى قولها رضي الله عنها وسع سمعه الأصوات أي أنه يسمع الأصوات كلها سبحانه وتعالى فهذا مما يجعل العبد يزداد تعظيما وإجلالا وذلا وخضوعا لله رب العالمين Uh, kemudian kita lanjutkan seruan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Allah mengatakan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin kata kata Allah Subhanahu wa taala hamba-hambaku kalau seandainya orang dari yang pertama dari kalian sampai yang akhir dari kalian baik dari golongan manusia maupun golongan jin seluruhnya berdiri di sebuah dataran kemudian semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan setiap dari mereka, maka sungguhnya hal tersebut tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti kalau ada sebuah jarum yang dimasukkan ke laut berkurangnya seperti itu. Dan kita ketahui para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada sebuah jarum kita masukkan ke lautan, kemudian kita angkat jarum besi tersebut, maka apakah ada air laut yang berkurang sama sekali tidak ya. Sama sekali tidak Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana luasnya kekuasaan Allah. Air laut yang begitu luas ya. Kita ingin mengurangi dengan apa? Dengan mencelupkan sebuah jarum kita angkat. Apakah ada air yang tersisa? Tidak ada. Semua air akan menetes kembali ke dalam ke dalam lautan. Demikianlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permintaan makhluk yang pernah ada dari awal makhluk sampai akhir makhluk baik dari manusia maupun dari golongan jin, maka sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih bahwasanya atau Allah kalam bahwasanya Pemberian-pemberian Allah itu hanya sekedar perkataan. Demikian juga man ohu kalam dan Allah tatkala melarang itu juga hanya dengan perkataan. Kalau Allah Allah ingin berikan kepada kita apapun yang kita kehendaki, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak akan mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggal ngomong, hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Si fulan ingin apa Allah tinggal katakan kun. Si fulan demikian juga seluruhnya. Allah hanya mengatakan kun jadi maka jadilah. Maka tidak akan meng, eh, pemberian Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak dan tidak akan berkurang sama sekali dengan pemberian Allah yang sangatlah banyak. Kemudian para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga memberi isyarat kepada kita bahwa bagaimana Allah itu maha mendengar. Kalau seandainya, bayangkan kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul di atas satu dataran, ya, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, dari yang pertama pernah hidup sampai yang akhir hidup, bayangkan berapa triliun mungkin manusia atau jin dikumpulkan seluruhnya di atas satu dataran. Kemudian apa? Kemudian semuanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu lahfa dalam satu waktu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lugat muhtalifah, dengan bahasa yang ber, beraneka ragam. Kita tahu bahwasanya bahasa yang ada di bumi ini mungkin ratusan bahasa atau alaf bahasa atau ribuan bahasa, ada yang bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, ya, bahasa Jepang, bahasa Indonesia saja bahasa banyak sekali. Ya, bahasa Jawa, bahasa Timur-Timur bahasa, terlalu banyak bahasa. Ya. Di Pulau Jawa saja bahasa begitu banyak, apalagi dunia ini mungkin ratusan bahasa. Orang semua dikumpulkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa bahasa yang bermacam-macam. Kemudian dengan hajat mukhtalifah, dengan kebutuhan yang bermacam-macam. ini minta anu, yang ini minta itu seluruhnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu. Dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang beraneka ragam. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu tersebut bisa mendengar seluruh permintaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan mereka. Sama sekali Allah tidak akan bingung dengan perkataan yang begitu banyak jumlahnya. Sama sekali Allah tidak akan bingung dengan permintaan yang begitu beraneka ragam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Sami, Allah adalah Maha Maha mendengar. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mujadalah, Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ya, tatkala turun ayat ini, ya Allah mengatakan wallahu yasma'u tahawarukum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan uh, kalian berdua ya. Aisyah kemudian mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Kata Aisyah, sungguh maha uh, pujian, maha terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang pendengarannya bisa mendengar seluruh perkataan, seluruh suara. Kenapa Aisyah faham bagaimana luasnya pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba-hamba mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan apapun, suara apapun semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun beraneka ragam, meskipun bermacam-macam. Yang ini semua para pendengar radio Raja rahmati Allah Subhanahu wa taala semakin mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin berhati-hati daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keyakinan kita akan maha besarnya Allah dan maha mendengarnya Allah dan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الله عز وجل في خاتمة هذا الحديث القدسي العظيم المبارك يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذا فيه أن أعمال العباد كثرت أو قلت كلها محصاة على العباد قال الله عز وجل احصاه الله ونسوه الان لو يقال لاحدنا الذنوب التي وقعت منك في الاسبوع الماضي ما هي يمكن لا يذكر منها شيء لو قيل له ما هي الذنوب التي وقعت منك في الشهر الماضي في شهر رمضان ماذا وقع منك في الذنوب الشهر الأول يوم الأول الثاني الثالث في رمضان ماذا تذكر يقول لا أذكر شيئا العام الماضي رمضان الماضي رمضان الذي قبله السنوات التي مضت ماذا تذكر؟ لا يذكر شيء من ذلك، لكن جميع الاخطاء والمخالفات والذنوب والتقصير الذي وقع منه كل ذلك مكتوب محصى على العبد. محصى على العبد، احصاه الله ونسوه. فالاعمال خيرها وشرها طيبها وفاسدها صالحها وطالحها كلها محصاة على العباد ومكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولهذا يقول ربنا سبحانه في هذا الحديث القدسي إنما هي أعمالكم لا يزاد عليكم في, في أعمال لم تعملوها ولا ينقص أيضا منكم أعمال عملتموها بس آه، آه، وإن إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالنعمة والهداية والصلاح والاستقامة والتوفيق ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي فرط وقد كانت عنده الفرصة مواتية عندما كان يعيش في هذه الحياة الدنيا وهذا فيه أن العباد مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأن كل ما يقومون به يحصى عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأن العبد سيجد كل ما قدمه حاضرا يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما قال الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن قدم خيرا وجد ثوابه وأجره ومن ارتكب ذنوبا وجد العقوبة على ذنوبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين Kemudian uh, para pendengar radio Rajin rahmati Allah Subhanahu wa taala di akhir uh, seruan Allah Subhanahu wa taala uh, pada hadis ini di akhir hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum wahai hamba-hambaku sungguhnya ini hanyalah amalan-amalan kalian yang aku catat bagi kalian, yang aku kumpulkan untuk kalian. fiha, uwafiha, uwa uwafikum iya. Kemudian aku akan membalas amal-amalan tersebut bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan berupa balasan yang baik, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghairadzalik falayalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati balasan yang buruk ya selain dari kebaikan maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan para hamba sedikit maupun banyak semuanya tercatat. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan pun, tidak ada sedikit amalan pun yang hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ahsahullahu wa nasuh." Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan Allah catat semuanya. Adapun orang-orang mereka melupakannya. Allah ingatkan, Allah mencatat dan mereka melupakan amalan mereka. Oleh karena itu jika dikatakan kepada salah seorang dari kita, masih ingatkah dosa-dosa yang pernah Anda lakukan minggu yang lalu? Mungkin kalau kita ditanya kita lupa atau kita ingat hanya sedikit tidak ingat seluruhnya. Apalagi kalau ditanya, apakah Anda ingat dosa-dosa yang pernah Anda lakukan bulan yang lalu? Lebih lupa lagi. Apalagi kalau ditanya, apakah Anda ingat dosa-dosa yang pernah Anda lakukan pada tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, apalagi tahun-tahun yang sebelumnya, kita biasanya lupa. Lupa. Mungkin kita ingat sebagian. Namun ingatlah bahwasanya semua amalan kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan yang kita lakukan, baik yang buruk maupun yang jelek, baik yang Eh, amalan baik maupun amalan yang buruk seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kitab yang Allah mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah catat dalam sebuah kitab yang sama sekali tidak meninggalkan meskipun amalan yang kecil maupun amalan yang besar kecuali telah dicatat oleh kitab tersebut. Amalan yang dosa yang mungkin menurut kita sepele dicatat, tidak akan ada yang terlewatkan. Dan ingat kata kata Allah Subhanahu dalam hadis ini, "Innamahiya a'malukum." Sungguhnya yang apa aku tampakkan pada kalian di hari kiamat kelak hanyalah amalan-amalan kalian. Allah sama sekali tidak menzalimi, Allah tidak tambah dan Allah tidak kurangi. Semuanya akhirnya di akhirat kelak hanyalah amalan-amalan yang kita lakukan. Tidak ada tambahan, tidak kekurangan. Semuanya hanya sekedar amalan yang telah kita lakukan selama uh, hidup kita. Oleh karena itu barang siapa ya yang uh, mendapatkan kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hamba diberi taklif, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat Allah, untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Jika dia melakukan amalan soleh, maka itu akan didapatkan akibatnya di akhirat. Dan jika dia melakukan amalan keburukan, maka dia akan mendapatkan juga hasilnya di akhirat. Seluruhnya merupakan hasil panen dia. Tidak ada tambahan, tidak ada kekurangan. Summa uwafikum iya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hasil panenan kalian. Aku tampakkan pada kalian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Eh, berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya eh, sebesar sebesar dzarrah, seberat dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan keburukan meskipun hanya sedikit sekali, maka dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat. Barang siapa yang di masa hidupnya melakukan amalan soleh, maka itu akan dia panen pada hari kiamat. Dan barang siapa yang di masa hidupnya melakukan keburukan, itulah yang akan dia panen di akhirat kelak berupa uh, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar memudahkan kita untuk beramal soleh dan menjauhkan kita daripada segala jenis bentuk kemaksiatan. وفي ختام هذا الحديث ألخص آه، بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث على شكل رؤوس أقلام نقلا من آه، آه، شرح هذا الكتاب فمن فوائد الحديث تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل فالله عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا di penghujung pengajian kita pada hari ini, Syekh ingin meringkas faedah-faedah yang telah disampaikan tadi yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, uh, Syekh mengingatkan bahwasanya di antara faedah hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan kezaliman itu tersucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ditetapkannya lawan daripada kezaliman yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Tatkala Allah mengharamkan kezaliman, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha adil, sama sekali tidak berbuat kezaliman. من فوائد الحديث أن الله عز وجل حرم الظلم على العباد فلا يظلم الإنسان نفسه ولا يظلم الآخرين Dan di antara faedah dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas para hamba. Maka tidak boleh para hamba berbuat zalim atas diri mereka sendiri apalagi berbuat zalim kepada selain mereka. من فوائد هذا الحديث شدة حاجة العباد وافتقارهم إلى الله في سؤاله سبحانه الهداية والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم Di antara faedah hadis ini yaitu menunjukkan akan sangat butuhnya para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuhnya mereka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara. Baik minta kepada Allah agar mendapatkan hidayah maupun rizki maupun makanan maupun pakaian Seluruhnya mereka butuh kepada Allah baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. من فوائد الحديث أن الله يحب من عباده الدعاء والسؤال وأن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. Di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya kalau mereka minta kepada Allah. Minta kepada Allah dalam untuk memenuhi seluruh kebutuhan kebutuhan mereka, baik perkara dunia maupun perkara agama. كذلك من فوائد الحديث كمال ملك الله عز وجل وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم Dan di antara faedah hadis ini menunjukkan akan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para hamba sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada Allah dan para hamba sama sekali tidak mampu memberi kemudaratan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kemanfaatan dan kemudaratan itu kembali kepada diri mereka sendiri. من فوائد الحديث أن العباد لا يسلمون من الخطأ والتقصير وأن الواجب عليهم المبادرة إلى التوبة والاستغفار Dan di antara faedah hadis ini bahwasanya para hamba tidak mungkin selamat daripada kesalahan. Pasti para hamba melakukan kesalahan, dosa dan kekurangan, maka wajib bagi mereka untuk bertobat kepada Allah dan segera untuk bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Min من فوائد qalb min القلب as-salah wal fasad. ولهذا قال على أتقى قلب رجل وقال في الآخر قال أفجر قلب رجل وأن القلب هو الأساس Di antara faedah hadis ini akan menunjukkan akan pentingnya masalah hati dan hati itu bisa jadi e, sangat berbahaya, bisa jadi e, hati yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam hadis ini Allah Allah mengatakan ala atqa qalbi rajulin. Meski di atas hati orang yang paling bertakwa. Kemudian juga Allah mengatakan ala afjari qalbi rajulin. Di atas hati orang yang paling fajir. Menunjukkan asas dari segala sesuatu adalah hati. من فوائد الحديث أن ملك الله لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين. Di antara faedah hadis ini bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah dengan ketaatan orang-orang yang taat dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. كذلك من فوائد الحديث كمال غنى الله وكمال ملكه وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملكه شيئا Dan di antara faedah hadis ini menunjukkan akan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh permintaan para hamba dari yang awal para hamba sampai akhir mereka seluruhnya dipenuhi kebutuhan mereka dipenuhi dikabulkan permintaan mereka sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. من فوائد الحديث حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية وأن كل ذلك محصى عليهم. Hadis ini juga menunjukkan peringatan kepada para hamba dan dorongan kepada mereka untuk berbuat ketaatan dan peringatan kepada mereka untuk menjauhi kemaksiatan karena seluruhnya ketaatan yang mereka lakukan dan kemaksiatan yang mereka lakukan seluruhnya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. من فوائد الحديث أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة والفضل لله سبحانه وتعالى في ذلك كله Dan di antara faedah hadis ini yaitu barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan seluruhnya kembali kepada Allah. Kebaikan yang didapatkan semuanya itu sungguhnya dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. من فوائد الحديث أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang ber, berbuat keburukan, yang melakukan kesalahan, tidak berbuat amal kebajikan, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan kerugian dan dia akan menyesal dengan apa yang telah dia lakukan di dunia. Namun ingat pada hari tersebut tidak ada manfaatnya penyesalan. وبهذا نصل إلى ختام الكلام على هذا الحديث العظيم المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح لنا النية والذرية وأن يجنبنا العواقب الوخيمة إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Eh, para pendengar Radio Raja yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah sampai pada penghujung pembahasan kita dalam pada hadis yang sangat agung ini hadis qudsi ini dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberi karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki dan meluruskan niat-niat kita dan perbaiki keturunan kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghindarkan kita daripada akibat-akibat yang buruk dari azab-azab yang sangat pedih sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa kita dan Allah Maha mengabulkan uh, doa kita demikian saja Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari pembahasan hadis yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Abdul Razak yang diterjemahkan oleh Al Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab berkenaan dengan materi kita malam hari ini pada hadis yang e, tercatat pada hadis arba'in hadis yang ke-24 di mana Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya dan juga mengharamkan bagi hamba-hambanya untuk berbuat zalim. Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 dan untuk via SMS di 021 7073 6543 kita angkat yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum, silakan. Waalaikumsalam Baik, silakan. khair eh, Anda kode Indonesia atas nasihatnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua insya Allah saya akan bertanya bagaimana cara kita bersabar dari musibah yang berupa kebangkrutan dalam usaha yang mana hal ini meninggalkan hutang yang harus besar dan musibah ini tentunya berbeda dengan musibah seperti meninggalnya sanak saudara atau kekurangan harta atau apa hal-hal lain karena ini urusannya menyangkut orang lain dalam hal utang piutang. Nah, yang menjadi masalah kita tidak bisa mengatakan kepada orang yang kita berhutang padanya kita ajak bertakwa misalkan karena Allah insya Allah akan berjalan keluar begitu kan. Ya Nah ini kadang-kadang mendapat kesulitan ketika kita memberi penjelasan untuk kita ajak pada ketakwaan misalnya karena insya Allah akan ada keluar maka adalah kita sama-sama bersabar nah, kadang-kadang orang tidak mau tahu dengan hal-hal seperti itu nah, saya kan pertama bagaimana cara kita menghadapinya kemudian yang kedua mohon saran kepada saya jalan keluar dari keadaan seperti ini kemudian yang ketiga Fat, mungkin dua saja ya Pak ya oh dua saja iya jazakumullah khair saya jazakumullah khair Baik. Silakan Ustaz untuk diterjemahkan. Kita tunggu jawabannya dari Syekh Abdul Razak. نعم يا أستاذ كأن سائل أستاذ يعني سؤال جيد أحد يعني أحد طلاب العلم يقول جزاك الله خير على فوائد كثيرة ومهمة جدا يقول آه، ماذا يفعل الرجل إذا أصيب بمصيبة عظيمة حيث أنه كان غنيا وتاجرا ثم أفلس يقول هذه المصيبة ليست مثل المصائب الأخرى مثل يعني مثل آه، موت أحد الأقارب هذا شيء عادي يعني مصيبة لكن ليس مثل هذا مشكلة لأن المصيبة تتعلق بحقوق الناس عليه ديون كثيرة ولا يمكن أن يأتي إليهم ويقول اتقوا الله واصبروا كما أنا أصبر وأنتم تصبرون لا يمكن المشكلة هم يطلبون وماذا يفعل هذا الرجل المصاب يعني في مثل هذه الحالة يعني ماذا يعمل المصيبة يعني قوية ويتعلق به بكل الناس أولا أسأل الله عز وجل للأستاذ السائل آه، التوفيق والسداد وجزاه الله خيرا وأثابه و آه، آه، هذا الدرس آه، من فضل الله سبحانه وتعالى يتضمن فوائد مهمة نحتاج إليها جميعا والمهم في ذلك كله أن نعمل وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون ما نتعلمه باب خير وهداية لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى ليس المهم أن نتكلم أو نستمع ولكن المهم أن يجاهد الإنسان نفسه على العمل بما يستمع إليه من الخير والله يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ملكا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما Eh, sebelum Syekh menjawab beliau mengatakan ya uh, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi uh, taufik dan uh, sadat kepada yang bertanya dan semoga dan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, balasan yang besar bagi dia dan beri pahala bagi si penanya. Syekh mengatakan bahwasanya uh, kajian kita kajian kita ini alhamdulillah dengan karena Allah Subhanahu wa taala ya mengandung banyak faedah yang sangat banyak ya. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya kita semua ya, baik Syekh maupun para pendengar sekalian, yang perhatian kita, konsentrasi kita itu bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Kita bisa mengamal, mengamalkan apa yang telah kita dengar. Bukan perkaranya kita hanya sekedar berbicara atau kita hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi yang pokok bagi kita yaitu bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang uh, telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala uh, dalam Al-Qur'an mengingatkan akan hal ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka melakukan apa yang telah dimauizahkan kepada mereka, dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka. itu apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka dapatkan nasihat, mauizah, maka kalau mereka lakukan akan baik bagi mereka dan lebih menguatkan mereka. Kemudian Allah mengatakan wa idzal atainahum mulkan uh, mulkan aziman wa hadainahum wa mustaqima. Dan jika perkara yang demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuasaan yang sangat besar dan akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Ingat di awal ayat ini Allah mengatakan apa? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna nabihi. Kalau seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka. Jadi saya sebelum menjawab pertanyaan uh, penanya yang seperti, seperti yang sangat bagus, saya mengingatkan kita semua agar kita konsentrasi kita kepada mengamalkan apa yang kita lakukan. Karena banyak orang hanya hanya mendengar, hanya mengumpulkan wawasan tapi tidak diamalkan. Ini yang diingat, ingin diingatkan oleh Syekh. Uh, الآية وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما uh, kita ralat ayat tadi wa idzal atainahum min ladunna ajran azima. Yaitu kalau dia mereka mengamalkan apa yang telah mereka dinasihatkan, maka Allah akan berikan apa? Dari sisi kami kata Allah kami akan berikan ajran azima yaitu pahala yang sangat besar. وفيما يتعلق بما سأل عنه السائل وهو أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة كبيرة تتعلق بالمال وأن المال تلف وأفلس وله ديون آه، كثيرة في في ذمة الناس فأولا لا شك أن هذه مصيبة وهي داخلة في في جملة المصائب التي يبتلي الله سبحانه وتعالى آه، من يبتلي بها من عباده وقد قال في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والواجب على المسلم في كل مصيبة أيا كانت سواء نقص المال أو نقص الولد أو نقص الصحة أو غير ذلك أن يتلقى ذلك بالصبر وأن يتحلى بالصبر وأن يرجو آه، فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه سبحانه وتعالى والله عز وجل قال وبشر الصابرين ولم يحدد نوع البشاره مما يدل على ان الصابر له البشاره بكل خير في دنياه واخراه ومن البشائر العظيمه آه، لمن ياخذ الاموال من الناس وعنده نيه صالحه في الاداء ان الله عز وجل يكون عونا له وقد جاء في هذا احاديث ينبغي ان تكون منا على بال من هذه الاحاديث ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله وجاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ دينا وهو يريد ان يؤديه اعانه الله فاذا كان الانسان عندما اخذ الدين عنده نيه صالحه وصادقه أن يؤدي الدين وأن يرده فالله سبحانه وتعالى عون الله كما جاء في هذا الحديث قال أعانه الله وفي الرواية الأخرى قال أدى الله عنه فينبغي على العبد أن يكون على ثقة بالله والرزق بيد الله يرزق من يشاء بغير حساب فيؤمل بالله خيرا ويرجو رحمة الله ويجد ويجتهد في آه، السعي في جلب الرزق مما يسد به حاجته ويقضي به دينه والمعين والموفق هو الله وحده <laughs> Uh, <clears throat> Syekh menjelaskan bahwasanya tentang masalah yang ditanyakan oleh penanya tentang musibah yang dialami oleh seorang yang tadinya mungkin kaya raya kemudian pedagang besar tiba-tiba bangkrut dan dililit oleh hutang maka Syekh menjelaskan tidak diragukan lagi bahwasanya ini merupakan salah satu dari musibah dari sekian jenis dari sekian banyak jenis musibah ya. ini musibah sebagaimana yang lain juga adalah musibah. Dan setiap kita ditimpa dengan musibah, musibah, musibah apa saja, maka hendaknya kita bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin kata Allah Subhanahu wa taala sungguh benar kami akan menguji kalian dengan ketakutan dan rasa lapar dan kurangnya uh, harta ya berkurangnya harta ini termasuk uh, musibah dengan berkurangnya harta, demikian juga berkurangnya hasil panen dan jiwa ya. syirik sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang yang bersabar. Dalam hadis ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersabar tatkala kita ditimpa dengan musibah. Musibah musibah apa saja, baik berkurangnya harta atau ada kematian di antara keluarga kita ya, atau berkurangnya hasil panenan. Apa saja musibah yang menimpa kita sama, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Allah tidak menjelaskan tentang nau dari bicara ini Allah tidak menjelaskan tentang jenis daripada kabar gembira ini ini menunjukkan kabar gembira tersebut kabar gembira yang sangat luar biasa baik di dunia maupun di akhirat bahwasanya orang yang bersabar pasti Allah akan berikan dia kegembiraan yang dengan syarat dia harus bersabar dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh yang menimpa dia itu adalah benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bisyarah, di antara kabar gembira yang Allah kabarkan kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang terlilit utang ya. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya orang yang mengambil harta orang lain, meminjam uang orang lain dengan niat untuk menunaikannya, melunasinya, maka Allah akan menjadi penolong baginya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk melunasinya dengan niat untuk menunaikan hutang tersebut addallahu anhu Allah akan melunaskan utangnya sebaliknya waman akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah sebaliknya barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk tidak dibayar untuk merusak harta tersebut tidak membayar utangnya maka Allah akan merusak orang tersebut ini menunjukkan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh dalam uh, tatkala niatnya baik, tatkala minjam uang dengan niat untuk melunasinya, maka yakinlah Allah akan buat dia bisa melunasi utang tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha dainan wa huwa yuridu an yu'addiyahu a'anallahu." Barang siapa yang mengambil meminjam utang dengan niat untuk melunasi utang tersebut, maka Allah akan menolongnya. Ini jelas menguatkan kepada kita menimbulkan keyakinan kepada kita bahwasanya Allah akan menolong orang-orang yang berhutang dengan niat untuk melunasi utang tersebut. Jika seorang ternyata terlilit utang dengan utang yang sangat banyak, yakinlah kembalilah dengan e, hadis ini bahwa ini ini merupakan salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan dia harus yakin fikoh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jika dia benar-benar berusaha maka Allah akan bukakan dia jalan-jalan rezeki dan Allah akan melunasi hutangnya betapapun besar hutangnya Wallahu taala alam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat dari telepon kembali ada satu penelpon yang sudah menunggu dari Pak Hendri di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Nanyakan kadang-kadang kalau kita itu kan dan melakukan kebaikan, kadang-kadang apa ada rasa malas gitu. Dan kadang-kadang dan rasa malas itu kadang-kadang menimbulkan rasa putur gitu. Nah, bagaimana agar kita itu tetap istiqomah gitu melaksanakan hal kebaikan tersebut itu aja ya jazakumullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak pembahasan atau jawaban dari Syekh sebentar lagi. كسل وماذا نفعل عندما أصابنا الكسل ونريد أن ننشد دائما ونريد أن نستقيم صالح هذا السؤال يدل على خير أسأل الله عز وجل أن يزيد السائل والسامعين من فضله والنفس لها إقبال وإدبار النفس لها إقبال وإدبار وإذا أقبلت النفس ينبغي على الإنسان أن يستكثر من الخيرات وإذا أدبرت النفس ينبغي أن يجاهدها لتنشط وتجدد التواصل في العمل الخيري وأبواب البر ويسأل الله تبارك وتعالى دائما العون والتوفيق فإن الهداية والتوفيق والسداد بيد الله تبارك وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ومما ينبغي أن يحرص عليه في هذا المقام أن يكثر المسلم من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كلمة استعانة eh, Saya mengatakan bahwa ini uh, eh, soal yang bagus yang menunjukkan akan kebaikan orang yang bertanya. saya menjelaskan bahwasanya jiwa itu nafs itu kadang semangat dan kadang mundur, kadang maju dan kadang mundur. Oleh karena itu jika jiwa kita lagi maju, lagi semangat, maka saya mengatakan kita perbanyak kebaikan, perbanyak jenis-jenis kebaikan, perbanyak amalan soleh. Dan jika terkadang jiwa itu mundur, malas, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk melawan kemalasan tersebut agar tetap berada di atas kebaikan. Jangan sampai akhirnya kita kita ikut mundur dengan mundurnya jiwa karena memang jiwa seperti itu ingin mundur tapi jangan kita pasrah menyerah dengan kemauan jiwa kita lawan nafsu kita tersebut dan yang sangat penting kata beliau yaitu kita hendaknya senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang amal yang kita lakukan semuanya sekendak Allah Subhanahu wa taala wa masya'kana apa yang Allah kehendaki maka itu yang terjadi Waman lam yasya'lam yakun dan apa yang Allah tidak kehendaki maka itu yang tidak akan terjadi dan kita perbanyak untuk mengucapkan doa la haula walakuwata quwata illa billah. Zikir ini harus kita sering ucapkan. La haula tidak ada perpindahan dari suatu uh, kondisi kepada kondisi yang lain, walakuwata quwata dan tidak ada kekuatan dari untuk melakukan perubahan tersebut kecuali illa billah, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah kalimat i'anah, kalimat yang akan bantu kita untuk beramal soleh dan jangan sampai kita lupa diri seakan-akan kitalah yang karena kehebatan kita kita beramal soleh tidak sungguhnya kita beramal soleh karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa tetap isi koma di atas perbuatan amal soleh maka selalu minta i'anah dengan mengucapkan pertolongan Allah dengan mengucapkan la haula la quwata illa billah. Baik, satu pertanyaan kembali dari pendengar sebelum dari pesan singkat dari Ibu Nia di Pondok Kopi Jakarta City Timur. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum Syekh. Iya, Nek, silakan langsung. Waalaikumsalam. Uh, iya, saya ingin bertanya tentang suatu hadis yang uh, isinya kira-kira uh, apa? Apabila hambaku berniat melakukan suatu kebaikan dan ia tidak jadi melakukannya, maka akan dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Dan apabila uh, ia yang yang di, akan dibalas dengan 100 kebaikan. Tapi jika hambaku melakukan suatu kejahatan dan apa berniat melakukan suatu kejahatan, dan dia tidak jadi melakukannya, maka tidak akan dicatat baginya sebagai suatu kejahatan tapi jika dia melakukannya maka uh, akan dicatat sebagai satu kejahatan. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. هذه السائلة تسأل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بمن هم بحسنه وعملها كتب له عشر حسنات هي تقول مئة حسنة لكن الذي جاء في الحديث أن من عملها كتب له عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها ومن هم بحسنة آه، ولم يعملها من هم بحسنة ولم يعملها كتب له آه، حسنة واحدة ومن هم بسيئة ولم يعملها لم يكتب عليه شيء ومن هم بسيئة وعملها آه، كتب عليه سيئة واحدة وهذا ثبت في الحديث فالكلام الذي ذكرته آه، السائلة صحيح لكن من عمل الحسنة تكتب له عشر حسنات Uh, saya menjelaskan bahwasanya uh, hadis yang disebutkan oleh ibu penanya ya barang siapa yang uh, melakukan berniat baik kemudian tidak di, uh, tidak diamalkan akan dicatat sebagai satu kebaikan dan barang siapa yang uh, berniat baik kemudian diamalkan akan dicatat dengan sepuluh kebaikan ya bukan seratus ya saya mengatakan hadis yang sahih itu sepuluh kebaikan karena uh, hasanat bi asyri amsalih karena kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh, uh, 10 kali lipat. Uh, hadis ini sahih, hadis ini sahih, sabit ya, valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian tadi barang siapa yang berniat keburukan kemudian tidak diamalkan maka tidak dicatat sebagai uh, keburukan. Jadi hadisnya hadis yang sahih. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Di antaranya dari hamba Allah, ada beberapa pertanyaan yang sama. Apakah kita boleh untuk membalas kezaliman dan bagaimanakah batasan dalam membalas kezaliman tersebut atau kita diperkenankan untuk mendoakan keburukan bagi pelaku kezaliman tersebut jazakallah khair هل يجوز لنا أن يعني نؤاخذ الظالم بظلمه كما أنه يظلم علينا نظلم عليه وإلى ما هو حد ذلك إذا كان جائزا فما هو حد ذلك قبل الجواب على هذا السؤال فيما يتعلق بسؤال الأخت السائلة الحديث الذي تسأل عنه موجود في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة والأحاديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين Sebelum Syekh menjawab pertanyaan yang kedua, saya mengingatkan bahwasanya hadis yang ditanyakan oleh ibu tadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya uh, yang saya akan uh, bacakan teksnya yaitu Inna Allah azza wa jalla katabal hasanati wa sayyiat yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat uh, kebaikan dan keburukan summa bayyana dzalik kemudian Allah menjelaskan perkara tersebut faman hamma bihasanatin barang siapa yang hendak melakukan berniat untuk melakukan kebaikan falam ya'malha kemudian dia niatnya tidak dia amalkan kata Allah indahu hasanatan kamilah maka Allah akan mencatat di sisi Allah niatnya tersebut sebagai satu kebaikan yang sempurna wa in hamma biha fa'amilaha jika dia berniat baik kemudian diamalkan apa kata Allah kata Allah indahu asyrah hasanatin ila sabi'mi'ati dha'fin jika dia kemudian berniat baik dan mengamalkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat yang sangat banyak ya. Jadi e, dimulai dari 10 atau sampai 700 atau ila atau afin kasirah sampai kelipatan yang banyak lebih dari 700. Wa in hamma bisayyi'atin dan jika dia berniat untuk melakukan keburukan falam ya'malha kemudian tidak dia amalkan Kata Allahu indahu hasanatan kamilah ya. Jika dia tidak mengamalkan keburukan tadi maka Allah akan mencatat sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi ini tadi jika dia berniat buruk kemudian tidak diamalkan itu juga dicatat sebagai hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan jika dia berniat buruk kemudian diamalkan hanya dicatat oleh Allah satu uh, keburukan. Dan hadis ini juga di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Al Imam An-Nawawi dalam uh, Arba'in Nawawiyahnya. فيما يتعلق بالسؤال عن او الاسئله العديده عن التعامل مع الظالم اذا اعتدى اعتدي على الانسان كيف يتعامل مع المعتدي والجواب ان الامور الممكن الممكن وقوعها من حيث رد الاعتداء ثلاثه ذكرها اهل العلم الاول ان يعاقب بالمثل أن يعاقب المعتدي بالمثل وهذا جائز كما قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به والأمر الثاني أن يعفو عنه وهذا أفضل الأمر الثاني أن يعفو عنه وهذا أفضل قد أثنى الله في آيات على العافين قال والعافين عن الناس الله يحب المحسنين وفي الآية التي مرت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين والمرتبة الثالثة أن يعاقب الظالم بظلم أن يظلم وهذا لا يجوز فالمراتب الممكنة ثلاثة العدل والفضل والظلم العدل بأن يعاقب بالمثل وهذا جائز والفضل بأن يعفى عنه ويتجاوز عنه هذا أفضل والظلم لا يجوز وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الثلاثة في سورة الشورى في قوله في آية واحدة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه المرتبة الأولى وهي المجازاة بالمثل وهذا جائز المرتبة الثانية العفو قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله وهذا أفضل أن يعفو الإنسان عمن ظلمها واعتدى عليه والمرتبة الثالثة وهي لا تجوز الظلم ولهذا قال الله إنه لا يحب الظالمين Berkaitan tentang pertanyaan yang kedua, eh, yang pertanyaan berikutnya tentang bagaimana ta'amul kita, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat kezaliman kepada kita, maka para ulama telah menjelaskan bahwasanya perkara yang mungkin timbul yang berkaitan tentang uh, sikap uh, perbuatan kita terhadap orang mendolimi kita ada tiga kemungkinan. Bagaimana sikap kita terhadap orang berbuat dolim kepada kita ada tiga kemungkinan. Yang pertama kita balas kezaliman dia sebagaimana dia mendolimi kita, yaitu sama ukurannya. Kezaliman yang dilakukan kita balas boleh, balas dia sebagaimana tapi ukurannya sama persis dengan kezaliman yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in aqabtum faaqibu bimitsli ma uqibtum bih. Jika kalian ingin membalas ya, ingin memberi iqab, beri hukuman, maka berilah hukuman sebagaimana kalian dizalimi ya. Sebagaimana kalian dizalimi. Jadi hukumnya boleh karena Allah membolehkan hal itu dalam Al-Qur'an dengan syarat bahwasanya kezaliman yang kita balasi dia sama dengan kezaliman yang telah dia lakukan kepada kita. Ini kemungkinan yang pertama. Uh, yang kedua yaitu memaafkan kita maafkan orang yang mendzalimi kita. Ini lebih afdal uh, karena Allah muji hal ini kata Allah Subhanahu wa taala wal afina anin nas dan orang-orang yang mereka menge, uh, orang-orang yang bersalah kepada kepada mereka. Demikian juga lanjutan ayat tadi. Wala in sabartum wala in sabartum lahu khairul lisabirin ya. Allah mengatakan wa in aqabtum aqibu bimithli ma uqibtum uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Jika kalian ingin membalas maka balas sesuai dengan Eh, kezaliman yang dilakukan kepada kalian dan jika kalian bersabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar menunjukkan bahwasanya memaafkan dan bersabar itu lebih utama daripada membalas kezaliman kezaliman tadi Adapun kemungkinan yang ketiga yang kita lakukan terhadap orang berbuat zalim kepada kita yaitu kita berbuat zalim yaitu kita membalas lebih daripada yang yang seharusnya dan ini hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan tiga kemungkinan tersebut dalam satu ayat dalam surat Syura di mana Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin ya artinya dan balasan terhadap ke keburukan adalah keburukan yang semisalnya badan barang siapa yang maafkan dan perbaiki maka pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang berbuat kezaliman. Kalau kita perhatikan ayat ini, di awal ayat Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan terhadap keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya apa? Kalau kita ingin membalas kezaliman, harus seperti kezaliman tersebut. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena Allah mengatakan misluha, yang semisal keburukan tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, Faman afa wa aslaha faajuru Allah. Dan barang siapa yang memaafkan, dan perbaiki maka e, pahalanya di sisi Allah. Ini kemungkinan yang kedua yaitu memaafkan orang berbuat zalim kepada kita dan bersabar atas kezalimannya. Dan yang ketiga kata Allah innahu la yuhibbuz zalimin dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim yaitu kemungkinan yang ketiga kita malah berbuat kezaliman yang lebih daripada kezaliman yang dilakukan oleh orang tadi dalam surat Asy-Syura ayat e, eh, ke-40. Tip, satu pesan singkat kembali kita angkat dari pendengar yang cukup banyak dan sama kita simpulkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, kami mohon nasihatnya berkenaan dengan kaum muslimin Indonesia yang berusaha untuk multazim dan multazimah mengikuti sunnah. Namun di satu sisi adanya fitnah teroris menyebabkan kami terpojok di mana sebagian besar masyarakat menyama menyamaratakan kami dan menuduh kami dengan Eh, kesamaan lahiriah yang ada dengan pelaku-pelaku teror tersebut. Mohon nasihat dan taujihatnya agar kami bisa beristiqomah di mana hal ini menjadi uh, sulit bagi kami dalam kehidupan keluarga, masyarakat karena fitnah yang ada dan menimpa kaum muslimin di Indonesia. Jazakumullah khair. Ya pendengar saja kita tunggu terjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda kepada Syekh Abdul Razak. Kita akan simak jawabannya saat lagi. مثل آه، هذا العمل قد آه، يقوم به بعض الناس المنتسبين للدين وقد يفعله بعض الضلال تدينا يظن ان هذا جزءا من دين الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ان آه، كتبت ايضا كتب غيري حول هذا الموضوع ولي مقال احب بهذه المناسبه من اخي آه، الشيخ آه، في في رندا أبو عبد المحسن أن يترجمه كاملا للناس لبيان حقيقة هذا الأمر وعنوانه حوادث التفجير في ميزان الإسلام حوادث التفجير في ميزان الإسلام يعني هذه الأعمال التفجيرية التي يقوم بها بعض الناس ما حكمها في ميزان الإسلام وبينت مفصلا بالادله من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان هذه الاعمال على اعمال اجراميه لا تمت للاسلام بصله ولا يصح ان تنسب للدين ومن يفعلها انما يمثل نفسه لا يمثل دين الله ولا يمثل ايضا المتدينين واهل الدين وانما يمثل نفسه فهذه اعمال شاذه منحرفه ليست من دين الله سبحانه وتعالى ودين الله عز وجل لا يامر بها ولعله يخصص آه، حلقة يترجم فيها أخونا آه، فيراندا ما كتبته بعنوان حوادث التفجير في ميزان الإسلام وسقت الأدلة من القرآن ومن السنة التي تبين أن هذه أعمال إجرامية ليست من الإسلام ولا تمت لدين الله سبحانه وتعالى بأي صلة وإنما هي أعمال تمثل عامليها ومن يقوم بها لا تمثل الدين ولا تمثل المتدينين ولا يجوز أن تنسب لأهل الدين فأهل الدين براء من مثل هذه الأعمال الباطلة المنحرفة ولعل الله عز وجل ييسر آه، فيترجم أخونا رندا في لقاء مستقل آه، هذه الكلمة التي بعنوان حوادث التفجير في ميزان الإسلام Syekh menjelaskan bahwasanya perbuatan seperti ini ya, ya pemboman yang itu perbuatan dilakukan oleh sebagian orang-orang zalim, orang-orang bodoh atau sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut menyangka dengan kejahilan dia menyangka bahwasanya ini merupakan satu bagian daripada agama. Ya, ini tentunya merupakan kesalahan ya. Syekh uh, punya sebuah tulisan tentang masalah ini yang beliau beri judul Hawadis Tafjir fi Mizanil Islam tentang eh, peristiwa-peristiwa pemboman jika ditimbang dengan timbangan Islam syariat bagaimana hukumnya yang dalam tulisan beliau tersebut saya telah menjelaskan dengan terperinci dengan disertai dengan dalil-dalil yang sangat banyak bahwasanya amalan seperti ini pemboman dan macam-macamnya ini yang dilakukan yang terjadi sekarang ini lagi lagi marak ya itu merupakan amalan ijromiyah yaitu amalan kriminal murni bukan sama sekali ada kaitannya dengan agama. Dan barang saya yang melakukannya, ya, melakukan pembunuhan tersebut, apalagi sampai ngebom bunuh diri, ya, sungguhnya dia tidak mewakili agama Islam. Apa yang dilakukan tadi itu bukan perbuatan, uh, bukan ajaran Islam, dan dia tidak mewakili orang-orang orang e, yang multazimin. Dia tatkala melakukan amalan tersebut bukan berarti itu adalah amalan orang-orang soleh, orang-orang yang berpenampilan uh, soleh, tidak. Itu hanya mewakili dirinya sendiri. Apa yang dilakukan itu perbuatan dirinya sendiri. Maka jangan e, disamakan antara yang satu dengan yang lain. Tidak berarti tatkala dia melakukan pemboman dengan pakaian yang e, orang soleh berarti semua orang soleh seperti seperti itu tidak. Sungguhnya dia hanya mewakili dirinya sendiri. Maka tidak boleh amalan seperti ini dinisbahkan disangkut pautkan dengan ajaran agama dan amalan kriminal murni seperti ini tidak boleh disangkut pautkan dengan orang-orang soleh yang lain, orang-orang yang multazimin yang lain. Dan insya Allah kata Syekh, Syekh meminta kepada uh, anak untuk uh, menterjemah tulisan beliau ini pada pengajian yang khusus pada pengajian uh, insya Allah pada pengajian yang akan datang uh, diterjemahkan tulisan beliau ini insya Allah pada pengajian berikutnya kapan pada waktu yang lain kita akan menerjemahkan tulisan beliau ini insya Allah. ومثل ما أشرت مثل هذه الأعمال لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنسب لأهل الدين والمتدينين وإنما هذه الأعمال تمثل أنفسها أو تمثل العاملين بها وعندما تقوم الدولة بأعمال تفتيش دقيقة آه، في مثل آه، أوقات هذه الجرائم ينبغي على المتدين أن يصبر أن يصبر وأن يحتسب عند الله سبحانه وتعالى لأن هذا التفتيش له أسبابه بأسباب هذه الأعمال الإجرامية فيصبر ويحتسب على على قيام الدولة بالتفتيش والبحث عن أشياء من هذا القبيل لأن هذه أمور تمس الأمن وتضر بالناس عموما فينبغي على الإنسان أن يصبر ولا ينزعج من من هذا العمل وأما هذه الأعمال من حيث هي فهي في الحقيقة لا تمثل إلا أصحابها أما الدين وأهل الدين المتمسكين به فإنهم براء من هذه al-a'mal. Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya sebagaimana tadi telah beliau singgung apa yang dilakukan oleh para pembom bom eh, bomber tersebut, para tukang bom tersebut sama sekali tidak mewakili agama Islam dan sama sekali tidak mewakili orang-orang yang uh, orang-orang soleh ya. Akan tapi dia mewakili pemikiran dia sendiri. Maka tidak boleh disamakan antara satu orang yang berpenampilan yang sama disamakan pemikirannya juga sama. Dan jika ternyata negara negara kita misalnya mengadakan eh, apa ini pemeriksaan ya, pemeriksaan terhadap orang-orang yang multazim ya, orang-orang yang penampilannya sama seperti mereka ya, maka hendaknya eh, kita bersabar dan kita ikhtisab ya karena memang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu demi kebaikan kenapa karena telah terjadi ada sebab-sebab seperti ini ada pemboman timbul kekhawatiran dari pemerintah maka kita bersabar dan kita berusaha menjelaskan kepada mereka kepada pemerintah bahwasanya kita beda dengan mereka. Ya. Kita yang, yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ini ada kemaslahatannya dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kita tidak sama dengan dengan mereka. Taip. Satu pesan singkat kembali kita angkat dari penanya di eh, rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apabila kita melakukan dosa-dosa yang telah berlalu dan kita sudah mengenal manhat yang hak ini, dan berusaha untuk multazim akan tetapi eh, kenangan daripada dosa tersebut seringkali menghantui kita dan bagaimanakah seharusnya seorang muslim menyikapi hal tersebut apakah adanya dosa-dosa tersebut dapat uh, mengurangi uh, keistiqomahan kita dalam beragama jazakallah khair على كل حال كلما تجددت الذكريات يجدد الاستغفار ويجعل هذا بابا للاكثار من الاستغفار كلما تجدد في ذهنه ذكريات الأعمال السابقة والأخطاء والمخالفات يجدد الاستغفار فيكون هذا باب خير له أن يكثر من الاستغفار وقد جاء في الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا ونكتفي آه، بهذا القدر سائلين الله سبحانه وتعالى مده وعونه وتوفيقه وأن يتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Syekh menjelaskan jika ternyata kenangan-kenangan buruk tersebut senantiasa eh, kembali mengingatkan kita ya mungkin amalan-amalan buruk yang pernah kita lakukan kemaksiatan yang pernah kita lakukan terus terngiang-ngiang dalam benak kita, teringat-ingat dalam pikiran kita. Maka saya mengatakan, setiap kali kita teringat hendaknya kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. setan datang untuk mengingatkan kita dan kita jadikan ini sebagai bab istighfar. Sebagai kenangan yang timbul terus dalam benak kita sebagai pintu kita untuk memperbanyak istighfar. Setiap kali kita ingat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah pahala bagi kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamati istighfaran katsira bahwasanya sungguh beruntung orang yang mendapatkan tatkala di hari kiamat di catatan amalannya banyak istighfar, banyak catatan tentang istighfarnya. Orang seperti orang yang beruntung. Jadi jadikanlah eh, eh, kenangan-kenangan uh, uh, seperti ini sebagai pintu untuk sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini insyaallah kita bertemu lagi pada pekan berikutnya eh, Syekh menutup pengajiannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya, petunjuknya, hidayahnya dan sadat ya, dalam segala amal perbuatan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya dalam segala amal dan perbuatan kita. Demikian saja wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.